أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين إخوة جماعة jamaah pengawasan amal dimuliakan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 158 أيا perintah anu ulina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا anu wahai manusia tek dalah harkumarane tina naon-naon anu ayah di muka bumi kalian perhatikan dua aspek aspek hukum halalan anu halal hukumnya juga dua aspek kualitas tuangan toyiban anu saya saya tanya kesehatan jasmani, oke saya tanya kesehatan mental atau nanti jiwa. Berdasar syarat ayat tersebut, di ajaran Islam, kita setiap halal kudu dituang tapi sudah diperhatikan efek serta manfaat tuhan yang tersebut. kuliah oke oge halal tapi kami anu kagungan panyawat detek karena sudah tauhid darah tinggi kata nabi budes tertentu seueur nuang iya kan tanpa tangkep untuk tajib. Anu mana anu halal kata? Dina hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim Kanjeng Rasul ngadawu Innal halala bayinun wal harama bayinun Sanyana anu halal jelas oge anu haram parantos jelas nu halal nu mana di surat Al-Maidah ayat 4 Allah berfirman ya selalu naga mada uhilla lahum maranehanana bakal nanyakeun kamane Muhammad ngenaan naon nu dihalalkan bikin marane anak kul jawab bere penjelasan lala kumut sengguda dihalalkan bikin marane hal-hal barang-barang perkara-perkara anu tayyib anu saya saya dan kesehatan jasmani, objek saya dan kesehatan jiwa. Semoga kita akan paham dengan kalimat Uhilla lakumut tayyibat Upami ayat barang yang diharamkan Berarti di pandangan Allah Barang tersebut untuk kalabat tayyib Kekalabat saya sama, mungkin menurutkan perhitungan manusia dari barang-barang yang haram itu bisa diambil manfaat secara manusiawi. Dia kemudian dikasihkan contoh. Jadi Allah secara umumnya eh, mana anak akhirat kaya jasmani kesehatan rohani itu termasuk yang dihalalkan berpentang Nabi ka Allah regulasikan naon anu diharamkan. Itu diharamkan, mas. Dirinci, disebabkan jenis-jenisnya. Di dalam Quran, dina anu diharamkan disebabkan jelaskan dina opan ayat. Terhenti di surat Al-Maidah ayat 10. Kedua, surat Al-An'am 145. Tilu surat An-Nahl 115. Opat Surat Al-An'am ayat 145. Punten. Al-Maidah ayat biru, Al-An'am 145, Al-Baqarah 170, An-Nahl 115. Istilah kami. Dina opat ayat tersebut lebih diharamkan dirinci ayat opat perkara. Upami ngabantun karena Al-Maidah ayat ini Hurrimat alaikumul maitat Bisa isi bangkai Kecuali bangkai laut Sekarang Simat Al-Qutu wal-Jaradu Ina'adu Ina'adu Juga dua wajah. Getih. Getih mana? di Al-An'am 145 langsung jelas dan memaskuhan. Getih anu ngosok. Bajan anu katilu walak semuanya injir daging babi. Buka opat wama uhilla li gorillahi. Ketuntutan anu disebut nama selain Allah waktu mungkinnya kami. Opat ayat tadi mengandung substansi pokok masalah kami. haram itu opat. Mali di surat Al-An'amah ngane susunan nafsu ikhlas. Tuh, tentang ya Adudu Aku tidak mendapatkan Tuhan Ini dia yang yang mengalami ayat yang diwahyukan ke kamu, ayat barang yang diharamkan, ilah. Lakna nah, nah, eh, nafsi, ilah isbat. Dengan nafsi La ilaha illallah. La ilaha tidak ada sembah. hanya Allah. Ta'ayun alam Kaulah kecuali atas perkara. Jadi dua ayat ini karakter Al-Quran masih angkatan hukum itu dengan sumpah. Allah itu menyebutkan menghalalkan tapi lu disebabkan lu haram bayangkan para wargi upami Allah menyebutkan lu haram tapi maha kanal Quran jika nanti lu perlu khususnya menyebutkan daharin Maka jika nanti yang anyar ayat mah model sirok untuk Yehu Nah, ya kual kabeh ya. tidak ada ayah zaman dari tamu Malah jalan ya, pun orang rek kahuap ada itu kudu bukan dalam Tuhan ayah tadi nadafkan. Mulai ulah, ulah makin narasin ke Ustaz, ke ajengan, ke mubalik, ke Ustaz, hari dalil, halal nacau, naon. Mulai menang. Pokoknya nama hari maka benci asalnya halal. Namun mereka haram teh kudu jelas naon tekanana. Nu bari nu halalna Allah teu dirinci di surat Al-Maidah ayat 4 lakumut Ushilla Di halal yang bikin barangnya anu tayyib anu sae. Wonsul ikan hadis Nabi tadi, surga Nabi nu halal terjelas, jelas, nu haram terjelas, di luar yang diharamkan berarti halal. Tapi setiap itu halal sudah tidak harus. Mana musakirat ini, misalnya dari eh, kesehatan jasmani atau oh, kesehatan rohani. Sebab ternyata berdasarkan penelitian seorang psikolog ahli ilmu jiwa mungkin budak anak anu indung bapana kosok di paraban di bere dahar anu haram dos haram barangna atawa hasil usaha anu haram menang maling, menang korupsi menang jual diri menang terhadap terjadi si anak anu paraban di pasian dahar jajan hasil usaha haram atau barang haram ada kecenderungan terkena penyakit kejiwaan empat macam Bukan ini namina teh penyakit kleptomania budak teh resep maling secara pas, secara mas tanpa izin. Kemungkinan kedua, budak kurang terkena penyakit dipsomania. Lecek mabok, lebor, tewer, efek botol, menginum bangsa kiheran, si kopi, cendol, bajigur, bandrek, sirup, jadi anak-anak kuno Kuno dengan tuh kurang normal. Di Arab itu ketinggalan zaman. Merasa hebat, merasa berwibawa, merasa western, barat, merasa dignity, merasa maju, namun diminum mana? Minuman keras. Bir, whisky, brandy, cognac, Pol, Sumeper, bir putih, bir hitam, bir Perancis, bir Malaga, bir bintang, bir angker, bir gigi. Apa mudah-mudahan kecenderungan karena disebut sinomania. Tetap rusak, distorsi, menaikkan ayat keketimpunan kesalahan kata imam di tengok. Kecerian kreatif di duduk segala dirucapkan. Tiga nama di urang kan itu demo, dong ya depan tujuan buka pemerintah, buka perusahaan. senang mah demo deh bagian dari kehidupan model demokrasi. Bahkan yang pilar demokrasi. Yang terdiri di pilar Tapi kan kadang-kadang demokrasi teh demonstrasi teh sering diwarnai dengan perbuatan-perbuatan destruktif merusak pot kembang di sisi jalan di semenang mata supaya kota itu indah tiba-tiba ekstrim lampu terkopan ngatur lalu lintas supaya lancar ditenggor di ekstrim padahal dong nah sekarang ngalami kopan tak anu demo harus tak hidup kemungkinan sebab lima ini nunggu panah kemarin pergi dari jajan hasil usaha anu atau barang yang haram. Atau budak orang cenderung sejam suka opat. Tidak ada perasaan sayang, saya rasa dirinya. Eh, budak anak pun ngaliwat, oh, kayak anak kucing kegees, bisa. Kayak anak ayam ngaliwat, saya wakul, diken, hulu nak, wakul juga namanya meongnya sudah. Takun dan kuat iman, lamun, pun dan lamun. kurang dari budak, dari anak, dari itu, hanya kecenderungan model itu. Tetap maling, tetap mabok, tetap karukah, kejam saya perasaan saya kemungkinannya disebabkan lantaran budak tersebut sering dipastikan, dahari haram atau hasil khususnya. Nomor hikmat penyebab dia diberi tadi dengan ukur terkait secara kesehatan jasmani, tapi oke secara kesehatan jiwa. Jadi terkait dengan itu wabainahuma terlihat Di antara barang-barang yang halal dan yang haram itu ada anu subhat subhat kalau diterjemah diterjemahkan samar-samar remeng-remeng seakan jelas halalnya seakan tegas haramnya seakan jelas bodaknya seakan jelas bibirnya masih ada di kiri area di wilayah abu-abu itu Mustahil. ya ya alamuhunna kathirun minan nas kalau lobaan kajian rasul jenderal apa alam? karena perkara hak tersebut. Pemanis takut subuhat kajian jenderal serta hajama, anu bisa menahan diri tidak perkara-perkara anu subhat. Fakodis tabroa ini wa irdihi maka yang jama berarti para bisa memelihara kehormatan agamanya kebersihan akidah, bagi kehormatan diri, walang wa'abid subuhat, sehanut terlibat perbuatan subhat, wa'abil haram, dikhawatirkan dia jatuh kepada perbuatan haram. Kalimat yang terakhir di kajian Nabi ya, peringatan ke orang sadaya, yes, ya, Zaman beriman itu boro-boro anu jelas-jelas haram anu akan jelas halal nanti sudah diperlihat intinya itu bujang-bujang anu terus jelas-jelas haram anu akan jelas halal nanti Rio gitu bagi eta kalebet itu disebut subhan contoh kasus akhir-akhirnya ribut soal vaksin meningitis. Vaksin meningitis teh pasti Allah, ku calon-calon jamaah haji sareng umroh di Indonesia khususnya selama 10 tahun terakhir. Vaksin meningitis teh kange mencegah jamaah haji dan umroh di Islam anu bari angkat ke Arab Saudi dari terkena penyakit meningitis radang selaput otak bagian belakang yang mematikan itu seer mewabah di negara-negara di Afrika. Sementara di musim haji, musim umroh, jamaah haji jamaah umroh itu kan berdatangan dari berbagai negara termasuk dari Afrika. Tahun 2005 Kuwait, Subami selepas ayat 24 jamaah haji Indonesia anu wafat di Arab Saudi terkena penyakit meningitis. Margi sama penyakit teh cukup cepat uh, yun, proses. Naonnya masa inkubasi sampai singkat, sampai muncul gejala, sampai parah itu cepat. Maka calon jamaah haji jamaah umroh, mereka upah ibadah lepas ke Saudi teh sedang kita nah, izin masuk dari kedutaan besar Arab Saudi, mungkin Indonesia di Jakarta. Sementara Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dokter saya masih bisa upami anu bari angkat kali itu itu akan divaksin yang Kumaha mana? kedah ngalampirkeun sertifikat berwarna kuning anu nawikeun ya kata jalmi teh parantos divaksin dilampirkan mereka keluar pisang kami meminta jadi bagian, dia diangkat Itu jadi masalah. Nah, uninya, proses pembuatan vaksin meningitis itu tak akan dibuat di Indonesia, tapi masih diimpor dari Belgia. Tidak proses, eh, poli polisakarida dan aktif di dalam vaksin meningitis itu bila proses pembuatan itu bersentuhan dengan gliserin dengan enzim babi tidak kali bersentuhan. Hmm. Sehingga Ustaz Nana sehingga menjadi ribut lantaran ada kaitan bersentuhan dengan enzim babi. Nah, Majlis Ulama kemudian membahas masalah tersebut. Hadir orang-orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut penjelasan orang DPOM Memang perbuatan vaksin itu bersentuhan dengan enzim babi. Model kubur kasus uh, eh, lumbu gelap dari enam eh, Ajinomoto. Bersentuhan. Tapi karena di proses akhir itu dilakukan penyaringan untuk memisahkan unsur babi itu dengan vaksin. Ketika ditanya oleh majlis ulama, apakah Anda menjamin dengan alat yang disebut PIR itu, penyaring itu, betul-betul vaksin itu sudah siur, murni bersih dari unsur babi. Sebab ternyata alat PCR itu tidak mampu mendeteksi protein di vaksin itu orang-orang BPOM tidak bisa memberikan jaminan. Waduh. Uh, jadi akhirnya ragu kan, Pak meragukan, masih tetap meragukan. Nah, HIP halal, nah HIP teh haram. Disebut halal murni, ya tadi ayat bersentuhan terengin disebutkan ayana haram dan cemas sudah dicari itu tapi saya nggak jamin yang alat itu mampu mencari betul-betul tidak bersih saya sama sekali nah awal-awal majlis ulama menetapkan hukum subhan karena keadaan jelas halal atau keadaan tegas haram tapi kan ibarat subhat maka terjadi paman wakuat isuduhan wakuatil haram. Cara anda terlibat anu subhat dikhawatirkan jatuh kepada yang haram. Saat saya kabar senang Malaysia parangkot biasa ngadama vaksin halal untuk bersentuhan terengin badi babi tapi itu dibantah oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Padilah Supari. Saya katanya sudah kontak dengan pejabat kesehatan di Malaysia. Belum, Malaysia belum bisa membuat vaksin yang halal. Ayah kabar tentang Cina, RRC sudah bisa membuat vaksin tidak menggunakan engine baru. MUI ngirim petugas ke Cina. Di China memang ada sebuah kompleks pabrik vaksin seluas 92 hektar. Tak dirinya, oh, benar semua vaksin meningitis. Eh, Tengahnya enzim babi, tapi nanti getih. <laughs> Ya sebelas dua belas pak, apa kan diharamkan ya tadi tenawan bangke. Terus beti babi. Nah, akhirnya mah kita kan babi tapi haratu kene kene. Dewan Islam Persatuan Islam mengundang orang Bio Farma di Bandung. Ahli pabrik membuat vaksin di sana macam-macam ternyata belum juga membuat vaksin meningitis. Ketika ditanya, kalau diusahakan menggunakan barang halal, butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 10 tahun. Nah, pun di demikian mobil iya, itu pakai, namun di demikian tahun harusnya mundur nih. Iya. Akhirnya Majelis Ulama berkesimpulan menjadi tetap dari surat itu malah naik menjadi haram. Kan menjadi menggesak karena jamaah itu kumaha Sementara biasa ingat ke itu upami ke ayat kita. Makanya ayat kita ada paspor, eh ini kan sudah diproses beli migrasi di payo bahkan ke pemda di dalamnya paspor. Ayo nama. Ya maju ulama akhirnya Upami memang tidak ada, belum ada, sementara itu harus Walaupun sudah dicoba konsultasi dengan pemerintah Saudi mengenai ini, tapi belum ada jawaban yang menenangkan, maka kembali karena ujung surat Al-An'am 145 Al-Baqarah 170 An-Nahl 115 Anun teka sekali sana ujungnya ayat kalimat anak hampir kami pamanit turro ghairu bagin wala adil fala isma alaih bikin jaman terpaksa yang darurat Saya bicara ghairu bagin lain lantaran sayang mudah kan yang dipakai jadi borok-borok udah udah berenang divaksin teh. Dan kalau kolotnya memaksa divaksin teh. Wala adil dan tidak dilakukan Allah mafarinan pernyataan para Ismail maka tidak berdosa baginya. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di mana contoh hiji Gerak ngikutin gerindik urai di pengker. Seer kalau selama kurang periode api kentaliti. Lagi ternyata di urangnya seer produk-produk makanan, minuman, produk obat-obatan, proses pengobatan. Pun sejelas alam minimal masuk ke dalam subhanallah. bukan hiji tadi teh halal jadi haram diharamkeun teh sampai. Buka dua gamam masbuhan Buka tilu daging babi Buka opak wa ma'udillah li lagi Bila Islam mah kurang sadaya dilarang nekatkan ini halal, ini haram, sakarep-karep sakahyang kurang. Larangan hanya di surat An-Nahl ayat 116. Wala takuru lima tasifu al jinatukum al-kadiba ala halalun wa ala haramun liyaftaru Allah al-kadiba. Temenang barangnya mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut kuletah marane ke Allah ini halal, ini haram dengan tujuan mengada-ada, bohong terhadap Allah. Di urang ayat, ini haram, nah, tawing kebuki." Iya halal, nah dalam Kapunggur apa di masyarakat keberibut oke Padahal kucing kuring setiap anu halal tadi objek kudu didahar. Mana nu kira saya? Para ayah melihat dia kena bangkong haram. kuya haram. Lantaran hidup di dua alam. Hayun tidak roen. Hidup di darat ongkoh, dicair ongko. Tapi hari entok soan jeung beri udah Padahal entok soan beri oge hirup di dalam hirup. Bisa nah itu itu jadi haram ya. Salah. Malah ayah Ustad Berangkin, beda nerangkeun nu haram teh opat terus di ikutna teh dina jandela teh ngaranteun bangke mangkong kuya itu akan kita di masyarakat yang terjadi hal seperti itu menyikapi persoalan haram halal menahan keuangan dan sampai ada ekses seperti itu malah ya dongeng ban hari bapana ngaharamkeun karena bangkong kana tiang hari anaknya itu, hiji mangsa bapana nganyang kayak imah anaknya kebenaran keur dahar gule dia, apa kena orang tuan cereng naonjang, jang jeung naon jang cereng gule tiang wah haram Unaona punya pada kena saya di lain mah. Hari eta kaina cenah gimana kaina eh, gimana? Disuhun. Tah jeung kaina we eh, cenah mama mah. <laughs> Pas dikitikeun jurasak jeung dagingna. Jadi cokot itu anak kan kayak belajar. Ini rasanya aja nih. Akhirnya itu itu macam halal. Itu kan sebuah dongeng yang menggambarkan bagaimana di antara di tengah masyarakat kita itu ada yang menghalalkan mengharamkan itu bukan berdasarkan dalil dan ketat. Tapi lebih karena pertimbangan pikiran atau antara dan tetap suki intuisi. Di Islam, ayah diharamkan teh jati sifat aya nu haram arodi haram zati haram zatnya upami haram arodi haram karena ilat karena sebab seperti sila hadis dari Imam Muslim Nabi bersabda kullu muskirin haram setiap nama ngamabokeun haram wa kullu muslim eh, bukutan kullu muskirin khamrun setiap nama muslim kan termasuk khamr. Wa kullu muskirin haramun. Setiap nama muslim kan haram. Jadi naon wae anu nama kan muslim hukumnya haram kecuali mabuk kendaraan. indah hari. Sirup, lahan, channel, halal hukumnya. Tapi upami lupa lidah siro lahan channel berubah nama bosen maka hukumnya jadi haram haramnya itu karena ada ilah ada sebab yaitu memabukkan di sini berlaku kaidah itu ini al hukmu yaduru ma'al illah dan karena al adaman hukum itu berlaku tergantung ayah ayah nak sebab. Nama bokeun ayah hukum haram ayah. Nama bokeun leungit hukum haram leungit. Itu disebut haram haram. Hukum itu berlaku tergantung ada tidaknya sebab. Sebagai bandingan, Dina hadis riwayat Bukhari Muslim ayat sahabat namina Malik bin Suwairi anu diriwayatkeun kantos diajar mun aya nama makan pen eh, di Rasulullah sallallahu salila 20 poe 20 tahun 20 poe da maklum pesantren rumah tangga jadi ketua mila ingat mereka imah maro atau sautona Kesmin hadis teh Barang ningali kerinduan kuring ke keluarga Kesmin hadis teh Alus eh rindu ke keluarga Sok jadi itu ajar ke naon gus kaparima Memberi daketan masantren Mana penting sahabat lila mas Anak masantren 12 tahun misalnya Ya Castro 12 Eh penghabisan ada ayah kan percuma. tidak ceramah, kan ceramah mau penting lah karena sila nah. Tapi naona nah, Anak pak ceramah panjang. Tapi tertunggu dulu. Ketemu bontot, ketemu hadir, ketemu iman ceramah, eh, nah harus kemeh, terditerangkan diterangkan. Pandriwe, kita gitu, masih. Modal di umur orang di dunia kan pasti masalah panjang umur. Tapi kualitas hidup nah panjang umur beri neraka. Mendingan aku jangan pada umur soleh. <laughs> Umur soleh. Kita percaya kita. Rasulullah di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Hade neutokor bi ahlour hayyak yo ache sakopin madHA sa mi wala sagor ya mlooking sa li se my apresentu yon pejej lan mとか avan bagaimanapun dalam rakaat kedua tentu Rasul di akhir ayat nama itu langsung lanjut tapi selalu jelas sekedap Allah Tuhan ya selalu kalau benar langsung dalam kedua sama di kaupat Rubina istilah fi'ih Mustahab Jalfatul Istirohah Duduk istirahat Pemikiran itu yang itu Allah Akbar kali sekedap نسمع الكل من ممكن الرواية الإمام الصحابي إذا كده تقريبا ترمين أوتار عندنا يتكلم أن ما قاله النبي في حديث مليك بن زهير من إنس إيه؟ Namun anu dikulama bukan kulungan Hingga riwayat Malik bin Huwaid Sahabat yang tadi Memakan dan Rasulullah Yang akan menggunakan Hati surah tersebut Mengukulah Sama ayat sahabat Rasulullah sama sekali kurangnya ayat sahabat Sahabat menaun Sekali Kedua ibu Hajar, riwayatkan dengan 40 kali Kanjeng Rasul dawuh ka para sahabat la tabadaruni fil qiyam wal qud. ini kuntu kajian Thank you. Jadi dia juga sudah kalau sholat, bagian dari sholat, pasti makan Nabi bakal ngajarkan baca anana masa naon dina di pekerjaan tersebut. Ternyata itu ayat. Jadi kali saja ayat sebab setiap langsung tadi itu berlaku kaidah usul tadi. Hukum itu berlaku tergantung ayat yang ayat sebab. Namun ayat sebabnya setiap langsung nangkung ya kali tapi lamun buat langsung cari lagi. Bisa sebabnya kelantaran timur, setiap langsung-langsung, bisa oke begini, tapi udah kering. Jadi jangan timur, nah, tapi setiap langsung-langsung. Itu hukum berlaku tergantung ada tidaknya. Atau contoh kedua, bandingan kedua. di bulan sholat taraweh dilaksanakan berjamaah setiap tak ada sholat isya. Di tanggal itu ketika tanggal terakhir lebaran berada berjamaah di masjid. Nah, ada sementara pihak anu nganyatakeun di taraweh berjamaah tinggal keting di masjid di Nah, sebab senang kanjeng Nabi sholat taraweh berjamaah di masjid teh dan puluh kali tanggal dua hiji dua tilu dua lima hari lima puluh penting berarti sesuai dengan contoh mata kita itu. Padahal kami ditinggali, ternyata Nabi mengalami tarawih berjamaah di masjid ayah celah, ayah sabab. sababnya, hati itu, an tutaradu alaikum sholatul lail. Ulah sieun tarawih ku Allah diwajibkan kamarannya, namun tunggu tunggu cenah sementara cek nabi ulama ayam teh ngaringankeun kamarane sanes ngaberatkeun nah berarti itu mengalami nanti hari sama ayah tetap naon surya hukum hari kurang ayah surya hukum ya yakin Islam Ibu-ibu Cina, tarawih dua jam. Bisa angkat. Nah, anak kecil, kenapa takut? Ayo nama saya, saya kasihan saya jin, pakai sok taraweh diwajibkan. Tetap, Mesti Allah balik ngawajibkan taraweh melalui sahab. Nabi Muhammad kan parantos Seandainya kata mungkin Allah mewajibkan tarawih melalui Ustaz Sri Amin, melalui Menteri Agama Mahfud Basuni melalui Ketua menteri Usaha Mahfud. Boleh. Allah bakal mewajibkan situasi itu melalui kanjeng Nabi, kanjeng Nabi dapat cahaya. Jadi cahaya kelasnya itu lumayan cahaya alasan untuk tidak berjamaah setiap malam. Kita minta doiban utama mana itu kalangan-kalangan kebersamaan. Utama kali berjamaah Berdasar hadis riwayat Imam Al Bukhari. dan Nabi kantos taraweh Imam taraweh selalu tanggal 25 dan terakhir. Dugika menjelang sahur namanya rengse. Dan macam kurang jika saya sahabat mikir, alasnya pada amat sare di sago. Makusul, ya Rasulullah, lau ya maksiyatan lagi nahari. Rasulullah, pada mah pamenglah terakhir sholat. Coba, kata zaman Nabi mah ayam usul kita. Di orang mah macam duha, dia imam tadi protes. Panjang-panjang itu, imam mantan. Kan? Malah kamu lamun imamnya di jadwal, ah, saya tiga lamun imamnya ke parajang mah. Angkajian janu jadi ke parajang mau ke masjid. Zaman Nabi masa itu di samping zaman usul kene pamang Rasulullah sakit dolar. ini kumah salah. Ucap. Ulah. Nah, innahu man shalla ma'al imam dan sah sholat bareng imam. Sholat tarawih bareng imam kan hampir berjamaah. Hatta yang sholifah lebih kanut ketika rengsek kata Allah fakiyata lailatihi Kasih satu tim musuh dipakai sholat taraweh Dari pahala sholat taraweh Jadi jelas utama kemen berjamaah. Kapungkur bapak ngerti ugalung itu ayah sabab. Sababnya leungit maka hukumnya juga menjadi silahkan. Dina Islam malam orang memencitan dan demi paling diperintahkan maca Bismillah sanes bacaan saja menyebut nama selain Allah jadi haram hukumnya. Di surat Al-An'am ayat 123 Allah melarang wala ta'kulu mimma lam yuzkar Allah alaih wa innahu laqisun wa ma di ulah hukum kekuntitan anu tadi kata hukum Akhirnya mendengar saya dulu. Ibu-ibu upamina ayam, itukan sayur, atau waktu pasang, atau naras kantes dan dagangna. Ini hayang yang kita baca bismillah bangkat. Karena yakin dia kata hayang itu dibaca bismillah. Mengapa? Ainan kalau hayang itu besar sapi, daging sapi, daging domba. Sok naras kantes jadi sapi ya, dikunci sama pakai diculang pasti sekitar kadang kedua hanya kalau dia kan jagal lewat ke jagal kan, ada waktu musim sapi masih diculang ke tapi ya. artinya aku ustaz kah tapi memang itu ajaran Islam Rasulullah SAW maha bijaksana Dina hadis rohim riwayat Imam Al-Bukhari diriwayatkan Inna kauman ya'tuna nabi rahmi jadi ayat para sahabat pun dengan kajeng Nabi pun disunahkan masih Rasulullah Aku sadaya ada ungkapan kamu nyandak oleh-oleh lagi Lah lagi kalau Allah alaihi Abdi kada ayam terserah nah hanya daging sapi oleh oleh teh waktu mencipta maka dikilah akan hati Walau kajian Nabi kumaha Samullah alaih lu, Baca eh Bismillah Terus waktu angin Ayah jalan keluar Tenang bu tapi itu kidungnya upami. Memang penduduknya model orang, mayoritas muslim. Nanti ayah hadis dengan Abu Daud, uh, eh, sembelihan muslim masuk ke Nabi halal. Apakah dia itu baca bismillah, bismillah atau tidak? Karena kurang untuk hujan keluar negeri sedih karena kembali dan mayoritas ilmu kurang ragu saya sama setia setelah hadis langsung mah jadi waktu. wakun namun salamat kurang mencuk sorangan mencuk ayam itu kalau sedikit <laughs> mencuk ayam itu sorangan Dina Islam satu anu rek diperintahkan kepada putih Islam. Mencuk lagi kesan petunjuk. Surga Nabi tidak dapat pasti fitnah. Di mana mereka mencit, mencit ayam, mencit tomat, mencit sapi. saya seperti mencit sate. Mencit sebut saya kekuma. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Seketan petokna bedogna mereka pakai mencit. Antasna ulah mencit. Ku anu minto. Jawab dari siksaan. Namun kini terkena segala siksa proses nikmat di penjelasan. Wa yurim dari hatamu. Orang cek tadi, satu mulai itu di jadi semangku. Mulai disiksa, pun perlu dipalaban pula. Tapi seperti itu ajak jalan-jalan. Nah, masa dibenci ke atas kurang, begitu keras dibenci, itu dipotongkan urat nadinya. Infeksi darah ngalir keluar. Saya lebih disebut damam masuk getih anu ngosok. Sehingga si hewan itu mati karena kehabisan darah. Upami orang yang terkena awak kurang, getih di awak kurang, di antara fungsi dan kegunaan ini mengangkut sari-sari makanan di khusus di sana keketik karena jantung tina jantung dipompa karena paru-paru tina paru-paru dicampur dengan oksigen sebagai nyesut pangamun orang Etano kemudian berubah menjadi kalori dan menjadi bahan tenaga energi tina paru-paru dipulangkan deui karena jantung digantung di kompak lain ya, karena sampean karena panangan karena sirah jadi tenaga. nah sisa metabolisme tadi proses pencernaan makanan tadi disebutlah toksin racun eh kalau dia diangkut ke racun-racun seperti gula darah terus urin asid asam urat TG segala macam angkut ke besi dibawa karena ginjal ku ginjal dipisahkan racunnya karena getihnya racunnya dibuang karena kehampangan sudah keluar dibuang dengan kompor 98 persen asam urat dia dibuang keluar Nomor para ayah tidak kami kena banyak asam urat sebab metabolisme pencernaan masih normal Upamipun ayah Yuswa, alat pencernaan anak mulai terganggu, maka asap urat itu tidak dibuang semua, banyak yang tersisa dalam tubuh sehingga menjadi penyakit. Jadi para wali direjeki teh pamit itu manalika balik teh nyanak racun. Begitu hayang, ayah waktu kan ayam karena doma kami itu berarti prinsip darah dibuang berarti toksin racun oleh di najis dibuang keluar. Diharamkan ketih lumacor rahasia nak oleh nak lantaran bina darah tadi mengandung banyak racun. Senah ayuna ayah warung kejo warung nasi anu jualan sarang daging ayam goreng ayam atau nasi ayam gulai hayamna nanti jadi kunci tapi awak lain cekal terus dalam injen karena duki tak nunggu karena saya nembak bola sesek maka itu statusnya mantap bangke Getinan terkeluar tujuan masih anu dagang daging tadi supaya daging ayam nanti terasa lebih gurih. Sebab ketika kekeluar. kalau lagi mohon mungkin, mungkin rasanya lebih gurih dibatan ayam lebih tinggi. Tapi sadar atau tidak, kelantaran kesina jadi kotor berarti racun masih ada di dalam tubuh ayam itu. Omong oh, pemikiran kena tak busuk mah, dagingnya juga beracun. Itulah rahasia. Kenapa darah, kenapa bangkai diharamkan? Karena sabab. Saya sabab percaya ininya, saya sabab dia. Sabab alibati bangkai kesihmah, kalah kata dan bukan minuman keras. Kanite channel siro lahan tuyum upami sama boken haram eh karena haram karena ilat disebutkan haram arodi karena ada sebab upami tapi tangke haram eh sama haram zati sebenarnya ayat racun saya racun tetap haram tapi bila upami dipelajari diteliti memang ada rahasia kenapa Allah mengharamkannya barang-barang tersebut. Lalu terakhir daging sapi, lahmul tinggi. Ayo eh, lahmul tinggi, gitu, khinjir babi. Nah, anu haram tidak tinggi. Hari lemak nama kita gitu. Lemak, urat, kulit, bulu. Sadayana haram. Sok sanawat yang disebut lahmu. Kalau karena kalimat majaz. Majaz mursal menaik mubayan. Bisetlatil jus wa irodatil kul disebut tawareh maksud nama kabeh. Di bahasa Indonesia disebutkan gejala bahasa par protokol sebagian untuk seluruh Bapak membeli tiga ekor sapi. Ekor naon? Buntu. Anu dibeli ku si bapak buntu kamu bun? Sana. Tiga ekor. Padahal mah sapi seutuhnya. Ini si tanuk yang kita kata korek. Dibeli. Jadi kami kasih balik Padahal ya. Bila Quran itu ayat pada itu. Tabat yada abi lahab. Tabat silaka yada dua abi lahab. Nah Abu Lahab masih para kata lagi yang unggul. Di dalam bab sholat saya perintah kaki ke kiblat fawalli wajhak syakrul masjidul haram. Sang harapkan wajah wajah wajah mana ini? menangkan sholatnya. Wajah itu kebuka kiblat ya Allah sama tidur. Itu disebut wajah maksudnya ketujuh awal. Jadi kami tak menggunjir daging haram haram hukum Tapi para wali di dunia kedokteran, di dunia farmasi, air akhirnya unsur-unsur babi itu diproduksi untuk kepentingan-kepentingan pengobatan. Untuk kepentingan bisnis. Dapat dari orang barat, mah. muslim. Jadi, pertimbangannya seperti pertimbangan halal haram. Pertimbangan manfaatnya. Tanpa duniawi dia tadi. Contoh, lemak tadi. Itu disebut gliserin. Air teh ayam nu dianggep kane campuran top ring. top ring kenal. Barayana top tek. Minuman ringan sop hing sebagian terbalik dari minuman keras. Dianggep bahan kosmetik ratio kange wajah kange hand and body lotion kange sabun terus ayah lepas lagi anu ngalana lar Ayah nape? Ayah anu ngamanfaatkeun kange pengempuk rerotian supaya roti lebih empuk maka diproses kange lar lepas lagi, ayah oge coklat anu kange lar minyak babi oke okay, ya dimakan pasir kayaknya penyedap masakan malah diurang ke kubur gini lah, sudah iya mah curiga ya patok teh ini ayam teh gitu bahkan semak babi itu juga dipakai karena kakak memulai produksi uh, eh, manfaat eh, emut kipayun kasus Ajinomoto. Dulu kan, itu diambil air teh, sangat kuat. Kuat roti, kuat cat kuat lukis. Nah, kena jelaskan, kena jelaskan bulu kuda. ya bulu kuda mah, roti, kena. Sok kuda, hamilnya seberapa bulan? Tak, hamilnya nulinya. Hah? Setahun, dua belas bulan. Anak kan terjadi. ini, paling ini sudah menjalan dua. tapi babi, benar-benar. Tiga bulan. Sekali anak kan, tiga bulan. Hari kuda adanya anak anak setahun ini. setahun, akhirnya hiji, lima umat tiga bulan, belas, 17, puluh, ya semuanya Cuma tak dibatuh, eh, eh akan manfaatkan dulu kamu loba. Dagingnya buku merupakan sumber protein hewani yang murah dibandingkan daging sapi murah karena daging babi. Sebab daging babi itu jelas di pasaran melimpah ke anak-anak itu sekali rusut, rusut itu tidak sama. Juga ini bulan sekali. Tulangnya dipakai untuk industri pariwisata, bikin patung, ukiran, barang-barang souvenir. Malah di industri minuman, karena tulang babi itu alamnya, arang dipakai untuk bahan saringan air mineral. Pergi pori-porinya lebih halus daripada tulang hewan gajah. Terus dipakai dalam industri obat. Dengan gelatin dari tulang babi itu diproduksi untuk bahan soft kapsul wadah obat berbentuk kapsul. Di dunia pertukangan, tulang batu oke dipakai untuk industri lem. Tina pankreas babi itu juga dilahirkan obat anu insulin untuk menolong orang yang berpenyakit diabetes. Memang ayat ayat di luar babi ayam sering di luar babi ayam namanya hamulin tapi memang harganya lebih mahal sedikit malah di barat, mah eh organ-organ babi seperti jantung paru-paru ginjal babi set eh, khusus diuji coba untuk pengobatan transplantasi kencang Contoh ya, Margi ternyata ini jantung, paru-paru, ejen ginjal babi mah mirip ejen jantung, paru-paru, ginjal manusia. Malah DNA babi mah mirip dengan DNA manusia. Maka dalam manusia si daging babi suatu waktu bisa terkena sifat-sifat si monyong. Margi DNA-nya sama. Enam adalah ginjal. Ginjal tepat yang lagu kami turutkan walau yang dua. Fungsi ginjal seger, banyak kita udah seger. Penyakit ginjal itu ayam disebut radang ginjal, ayam disebut batu ginjal, di lembur disebut kencing batu. Rata ayam yang makin batu, bisa kencing batu bisa dipakai produksi berusul segini segini aduh bisa dibawa Allah kan ayah yang disebut ginjal akut tiba-tiba ginjal mengkerut meltan keracunan misalnya bapak tepira ngasakan jengkol ring sama linaan di ngasaan deh kan dengan jengkolnya ada ya, racun disebut racun jengkolan. Nah, racun jengkolan itu bisa mengakibatkan ginjal takut, tiba-tiba ginjal mengkerut. Biasa kehampangan. Tapi memang biasanya dinormasi dengan zat-zat penetra seperti kalapa, nori. Ayah anu disebut penyakit gagal ginjal, terutama ginjalnya ini itu anak terproduksi disebutkan gagal ginjal terminal. Ada ginjal berfungsinya kaki mengatur tekanan darah. Kembali pemikaman penyakit darah ini Pak, sedang dijaga, di nggak boleh terus teng. Boleh terus teng naik. Itu bisa mengganggu ginjal. Yang kedua, memproduksi hormon. Kemarin kami terkena gagal ginjal terminal, dua sebuah berfungsi menjadi impoten. Tidak menciptakan hormon. Lajang fungsi ginjal itu juga men, tadi saya membuang racun dan darah tidak keluar ke jenis kehampangan. Bukan di ginjal itu berfungsi, racun itu numpuk di depi keracunan darah maka orang itu pilihannya hanya ada dua. Ayo nama, Siti dia harus menjalani proses hemodialisa alias Siti darah rumah sakit ginjalnya dikentos di luar hanya mesin padam padahal di awal sama terdepan di luar gue kecukup getih saya di keluar itu kena kampean buruk kena mesin kena mesin dikisah ke getih dan bersih bersih kena awal satu nabi doang. Sadinten, dua dinten, jajar Nah, nah berarti jadi nak kayak rasul. Tapi kemarin tinggal nanti pada fungsi. Numpuk sih. Ilu kau pasti kena suci. Itu rasul. Eh, Alternatif ah, kedua, dicangkok. Dicangkok. Milarian ginjal donor. Tapi dah susah. Saha akhir hayang. Nah, memang soalan kesian dua itu ginjal teh. Cek dokter kendari masih kesian ginjal di Bandung. Karena di dari dua teh di sini hijrah di sana kok kan tidak itu. Mari kita kami orang mama hijrah deh, saya tak memang. Besar, dikadarkan ayah oge modal ayu lagi India di Cina seorang anu ngajual ginjal keur mayar pisan tapi dah belum tentu cocok. Itu disebut berayal deh sohain oleh Masyan. Lu cocok masa orang upami injana teh di keturunan, di keluarga, ini, ibu, si bapak, si anak, si ibu, nah biasanya langsung cocok. Upami tinu sana sana mah sok ayawet penolaknya. Maklum, awak manusia mah memang unik tak ciptaan Allah mah. Namun ayah barang asli asli kan awak kurang kan langsung awak kurang sebut usaha loh. Coba bapak enak kasura apa juga cukup tus. Terkerau, kan nyut, saya rasa awak kurang, berusaha mengusir kata rula kan aku. Darah putih berusaha, namun gak elek, berubah jadi nama. So dia iya, iya, para asing masuk. Contoh kedua, alat pencegah kehamilan guna KB ayah disebut ayudi intra uterine device karena digoreng di pahit kue ibu-ibu masuk disebutkan spiral Padahal karena spiral ya bentuknya kayak ayam super teh, huruf teh, ayam super second, seperti angka tujuh. ayam anu litluk tiga tahun, ayam anu tiga per disebut viral eh teh dipasang dina mulut rahim tujuan anak naon dia tempat para kaki mungkin disimpan dina mulut rahim mulut rahim teh aneh kajetan maka mulut rahim bergerak berkontraksi mau mengusir dia ya barang asing asik ya sehingga ketika bersenggama seorang suami sisel sperma itu kemarin di mulut rahimnya bergerak terus murah jadi murah jadi saya karena anu naik ke rahim menjemput telur sehingga saya pembuahan. Di kami, dari saya yang masih bagian ginjal tempel pada sisi tempat ginjal ukuran teh komisi di ditempel jenis tetap di awak kurang ayat penolak. Namun anu berhasil ditangkap objek, tetapi eh, seumur hidupnya harus makan obat setiap hari untuk mengurangi penolakan dari tubuh Umar bin Khattab, pelarian ginjal manusia mah. Ternyata dengan ginjal balik mirip dengan ginjal manusia. Akhirnya kan uji-uji coba. Dan muncul masalah dari pikir. Nangka. Rak kulit babi misalnya. Seperti aneh, tapi kangen. Kongol non. Kangen loket, kangen tas, kangen sepatu di dipangkat kotoran babi oge ayeuna terakhir kayaknya pupuk di kebun apel sebab kena kurang Jepang tanggal apel anu dipupuk oleh tai babi warna kemerahannya itu khas kira gitu Tadi lokasi kuning tadi digambarkan. Berarti di urang teh aya makanan, obat-obatan, anu subhan. Urang ke apa? Kadang-kadang di Indonesia sebenarnya aya BPOM, MUI kajian LPOM, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, yang meneliti. Ya, ini sama orang grafik. Orang tua merasa beli kue, beli tawar, beli tawar, ayah telah belakang si ya, kalau adalah yang halal, paling tidak itu sudah ada usaha dari pihak majelis ulama melakukan penelitian bahwa itu tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Tapi sekarang sekali musim tidak digambarkan ada banyak yang diambil manfaat. Kalau selama di babi itu lebih banyak bahayanya memang manfaatnya. Babi itu termasuk hewan ungulata. Bermulut mancung, berhidung teper. Manusia berkepala babi adalah temannya Sun Gokong. Sahangaran apa nyebut? Babi adalah jenis hewan kelompok karnivora, omnivora. Segala bukti kamu muni sapi sahabat cukup. Kucing, anjing sahabat daging, Tahu Mata ku Allah diberi untuk beda. kuning mah berada, Dasar ngagali cukup. Kucing, anjing mah harus ke. dan dutian cukup. dalam kucing musibah sama-sama bisa <laughs> Orang kagak musibah cukup dadaunan besi daging laut semen, lebatan, batak kurang mah pun kemuning ayah tadi sini, berada anu kucing ayah kupat jika lu asli baru jauh nu harap dibiteri tuh gunung aku ditanggung aku di pedalaran dia usaha tidak harus jelema Kembali dengan Pertamina lebih sifat-sifat berada kurang pasti beri Jelas buku beriatnya tapi oke sarua sagala kuki cuma sekedar gambarannya pak ya, kejelekan yang ada pada babi babi adalah container tempat penampungan penyakit beberapa jenis penyakit yang dibawa oleh babi adalah cacing pita cacing viral cacing kambang cacing paru-paru terus bakteri sedikit, virus cacar, virus kudis, jadi kumparan kuman-kuman, kolera, terus ini banyak penyakit pakai bahasa asing, esen terjemah jenama. Dua, daging babi memang empuk dan terkenal lezat, tapi termasuk makanan yang sulit dicerna karena mengandung kolesterol yang sangat tinggi. Makan jadi gizi dari babi itu sulit dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Profesor A.F. Naltan penulis buku Adaptive Physiology, Physiology and Mammal and Birth on Mammal and Birth menyebutkan bahwa kantong urin, kantong ompol babi sering bocor sehingga kompor babi itu merembes ke dalam daging. Akibatnya daging babi itu tercemar oleh kotoran yang mestinya dibuang bersama urin. Sehingga anu resep dahar daging babi mah, namun diambilan daging babi mah sering bau bau keting. Empat lemak punggung disebut pek pek tadi kemal dan mudah rusak oleh proses sensitivitas oksidatif alias ini sehingga tidak layak dikonsumsi manusia. Lima, babi merupakan karir pembawa virus flu burung, avian influenza di dalam tubuh babi terutama virus A1 tentu berbahaya. Justru jadi berbahaya itu ketika virus A1 itu bermutasi di dalam tubuh babi. Ayaan berubah menjadi avian influenza alias flu burung, ayaan air rame A1 N1 alias flu babi atau flu Meksiko. Malah kalau berupa jilbab semakin satu objek oh, tidak tunggangi. Itu jauh semakin ganas dan mematikan. Profesor Abdul Fasid Muhammad menuturkan bahwa berbagai penyakit yang ditularkan oleh tadi adalah pengerasan urat nadi, dua naiknya tekanan darah dan kolesterolnya tinggi, nyeri di dada yang sangat mencekam yang disebut dengan angina pectoris atau radang pada pertumbuhan. Dokter Dokter Murat Tutman, dokter ahli dan penulis dari Jerman, menyatakan memakan babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tapi juga menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, menyebabkan penyakit kanker khusus, iritasi kulit, miskin dan remati. Virus-virus influenza yang berbahaya hidup dan berkembang karena medium media baru. 8. Penelitian ilmiah di China dan Swedia menyebutkan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus, kanker lubang bubur, di negara-negara muslim itu penderita kanker anus, anus itu sangat minim. Bagi mereka tidak makan babi. Seperti contoh menurut WHO, penderita kanker penis, kanker jakar itu diderita oleh mereka yang tidak disunat. Di Indonesia, provinsi yang paling banyak penderita kanker jakar adalah provinsi Bali karena penduduknya non muslim mereka tidak digital Terus Dr. Muhammad Abdul Khair, penulis buku Ijtihad Tafsir Al-Quran Al-Karim, menuliskan bahwa daging babi mengandung benih-benih cacing kita. Cacing tersebut bertindak kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi. Penyakit lain yang ditularkan kolera babi, keguguran nanah, kulit kemerahan yang ganas dan menaun, bersifat mematikan, penyakit pengelupasan kulit, benalu askari yang berbahaya bagi manusia. DNA babi ini dengan DNA manusia dari kubur batin. Sehingga sifat buruk babi dapat menular kepada manusia. Beberapa sifat jelek babi adalah binatang paling rakus, jorok, ikhlas, kerakusannya tidak terbanding oleh hewan lain. Suka memakan bangkai, suka memakan kotorannya sendiri, termasuk kotoran manusia pun dimakan, sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Kadang dia menginginkan makanannya terlebih dahulu baru dimakan untuk memuaskan sifat rakusnya jika tidak ada lagi yang dimakan maka babi akan mengeluarkan memuntahkan isi perutnya terus tidak habis babi adalah binatang pemalas tidak agresif tidak suka mencari makan sendiri hari dahar pangrewok gawena dan sare pesin dahar dahar sare dahar Sare mun di urang salaki gawe dahar sare dahar sare tidak nama ketularan babi sejenis makanan binatang yang tidak tersembuh tidak tahan sinar matahari tidak punya hasrat membela diri dan sebagainya Ustaz Muhammad Abu dari Prancis menyebutkan bahwa babi menularkan sifat suka berzina kita lihat bahwa hampir semua binatang jantan memperebutkan untuk mengawini betina saat musim kawin. tinggal Pak, ayam jago dua, ayam ikan gigi. Ayam jago pasti pakai bola. Kau gigi. Kami ini berhak terhadap ikan. tinggal tinggali, kucing jalur dua, ikan gigi, pakai ada bucin. Kau kabur, dia berhak. tapi mah Jadi tapi jalur dua, ikan gigi, itu sepatnya, itu kena mana jelas. Gitu sama, ah kita kalian itu bukan nama jadi nyewa ke tempat aja kita sekedar mengenal rahasia di balik kenapa babi diharamkan kalaupun sekarang ada banyak manfaat yang diambil oleh banyak manusia berulang-ulang jadi uji diuji hari ini itu pemanfaatan tetap hukumnya setelah itu mengikut konten. Mudah-mudahan surah sadaya itu Allah dikasihan kekuatan oleh kemampuan menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Menghubungi orang sadaya biasa menghindarkan diri dari hal-hal yang berbau subhat tadi. Aku lupa lihada, wa'astagfirullah li wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.